Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu taala al hadis rabi' wa sittun, hadis yang ke-64 wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat ja'at Fatimah bintu Abi Hubaysh ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatimah bintu Abi Hubaysh radhiyallahu anha datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat Ya Rasulullah, inni mra'atun ustahab. Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya ini adalah wanita yang mengalami istihabah. Yaitu banyak keluar darah. Tetapi dia sebenarnya bukan haid. Karena ciri darahnya beda dengan ciri darah haid. Warnanya adalah seperti darah keumuman. Fala hur maka saya tidak suci. Apa ada ustalah, Maka bolehkah saya untuk meninggalkan sholat? Kalau, la. Rasulullah bilang tidak boleh, tidak boleh meninggalkan sholat. Inna mahiya irq. Itu hanyalah urat yang sedang putus. Atau dalam suatu hadis yaitu apa? Setan air irqaha. Setan itu sedang apa? Sedang menendang urat wanita ini sehingga berdarah. Ini adalah memang kejahatan setan. Sehingga apa? Sehingga luka. Dan ini adalah musibah yang kalau dia sabar dia mendapatkan pahala. Walaisa bihaid ini bukan haid. Karena darahnya memang lain dengan darah haid. Ciri-cirinya, warnanya, kemudian keencerannya dan dan baunya juga lain. Fa'idha haid haidatuk, maka apabila haidmu itu datang, faja'is sholah, maka tinggalkanlah sholat. ada adbarat, tapi kalau haidmu itu telah pergi, fag'sili angkit jam summa sholli maka hendaknya engkau mencuci darahmu tadi itu, yaitu darah haid tadi, kemudian sholatlah. Muttafaqun alaih. Ini riwayat yang disepakati oleh Bukhari Muslim. Walil Bukhari ada tambahan khusus dari Bukhari sendiri. Humma tawabdo'i likulli sholat. Kemudian hendaknya engkau berwudu untuk setiap sholat. Wa asyara muslim ila annahu hadafaha amdan. Imam Muslim meriwayatkan bahwasanya beliau sengaja menghapus tambahan ini di dalam Sahih Muslim itu. Oh iya. Dari hadis ini kita mendapatkan faedah bahwasanya Rasulullah SAW adalah makamnya adalah makamul mufti wal muallim. Posisi beliau adalah sebagai mufti berfatwa tentang masalah ini, masalah itu dan sebagai muallim sebagai pengajar. Berarti apa? Kalau beliau adalah pengajar, maka tidak mungkin beliau itu menyembunyikan ilmu yang bermanfaat bagi umat ketika umat tengah membutuhkan, e, umat tengah apa? Tengah memerlukan. Seperti ini, guys. Beliau didatangi oleh seorang wanita yang jelas memerlukan ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Boleh tidak dia kalau keluar darah yang ini untuk meninggalkan sholat, bagaimana kalau darah yang itu, dan sebagainya, dan sebagainya. Maka Rasulullah SAW seperti yang disebutkan di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan sanadnya sahih nama analakum zilatil walid alimukum, Aku itu bagi kalian adalah seperti seorang ayah. Aku mengajari kalian. Ini menunjukkan apa betapa besar jasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyelamatkan umat dari kesesatan, menyelamatkan umat dari kerugian. Sebagaimana kasih sayang seorang ayah. Maka kalau seseorang itu sengaja tidak menuntut ilmu sehingga dia bodoh, dia tidak tahu bagaimana cara bersuci, dia nggak tahu bagaimana cara menghilangkan najis, dia tidak tahu bagaimana agar Allah tidak marah kepadanya, maka dia rugi. Rasulullah SAW telah membentangkan ilmunya di alam semesta ini sampai hari kiamat, tapi dia yang tidak mau mempelajarinya. Ada majelis ilmu, dia sengaja apa? Sekedar lewat, tidak mau belajar. Itu adalah kesalahan dia sendiri. Setelah nanti di alam kubur baru dia tahu, oh selama ini najisku belum hilang, oh selama ini sholatku tidak benar, dan sebagainya dan sebagainya. Maka ini adalah rugi, kerugian yang besar. Cuma memang terkadang apa? Ajaran Rasulullah terkadang berat, terkadang manis, terkadang pahit, terkadang ringan dan sebagainya. Tapi itu adalah demi kebaikan kita sendiri. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Fawaid bahwasanya syariat ini adalah seperti apa? Bagaikan seorang ayah yang sayang kepada anaknya. Kadang keinginannya dituruti, kadang anaknya dikerasi, kadang kadang di bikin hijamah walaupun sakit tetapi untuk mengeluarkan darah yang kotor dan sebagainya sebagainya untuk apa agar anaknya itu menjadi baik agar umat ini menjadi baik dan sebagainya walaupun dohirnya pahit tetapi kebaikannya adalah apa lebih besar dan hasilnya adalah lebih manis maka seperti ini pula di dalam masalah haid dan istihadah ada perkara-perkara yang berat yang diajarkan Rasulullah ada juga perkara yang menguntungkan semuanya menguntungkan tapi ada yang terasa pahit ada juga yang terasa enak. Hmm. Ini kita tahu kalau kita merinci hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita pahami maknanya dengan benar. Sekarang kita lihat ucapan Fatimah binti Abi Hubais, "Fala atuhur." Maka saya tidak suci. Ini adalah dugaan beliau sendiri Rasulullah anha. Buktinya apa? Buktinya Rasulullah SAW tidak mengatakan demikian. Bahkan Rasulullah nyuruh untuk tetap dia itu sholat. Dan Rasulullah tidak membenarkan ucapan dia fala atau hur. Kemudian ketika dia mengira bahwasanya istihadah ini adalah haid, maka dia tanya, apakah boleh saya meninggalkan sholat? Rasulullah mengatakan, la innama dzalika air. Itu bukan haid, itu hanyalah sekedar urat yang putus. Bukan datang dari rahim, tetapi dari bagian-bagian yang lain. Walaupun manfaatnya sama, yaitu e, jalur jalurnya sama, tetapi sumbernya lain. Makanya Rasul mengatakan walai safi haidah. Maka apa? Ini tidak merusak kesucian. Sekarang bagaimana? Berarti tidak perlu engkau perhatikan jarah istihadah tadi. Yang penting adalah jarah haidnya. Bagaimana? Fa'idha aqbalat haidatuk. Maka apabila haidmu itu datang, sesuai dengan ciri-cirinya, sesuai dengan waktu yang makruh. Biasanya wanita memiliki apa? Memiliki jadwal yang teratur. Adapun yang tidak teratur, maka akan dibahas tersendiri di dalam bab ini, insya Allah. Maka kalau sudah datang haid, pada isolah. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk para wanita itu apa? Meninggalkan sholat kalau kalau mereka haid. Tapi perintahnya melalui lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ida adbarat apabila darah haidnya itu telah pergi, dilihat dari apa? Mungkin dari bayu bayda, yaitu ada cairan putih yang keluar, atau warna yang lain. Warna coklat atau warna kekuning-kuningan yang itu tidak menunjukkan darah haid. Maka apa? Berarti sudah darah haidnya itu sudah selesai. Berarti apa? Fagusili angkit jam. Maka hendaknya engkau e, cuci darah mutasi itu. Karena darah haid adalah najis. Manakala Rasulullah SAW membedakan hukum darah haid dengan darah yang lain, tahulah kita bahwa darah yang lain itu tidak najis. Itu pendapat yang benar, pendapat dari jama'ah minal ulama. Darah yang bukan haid dan nifas itu darahnya suci. Summa soli, kemudian hendaknya engkau sholat. Tapi wajib mandi tidak. Tentunya wajib mandi sebagaimana di dalam di dalam dalil-dalil yang lain. Ini yang lafaz yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Adapun untuk tambahan dari riwayat Bukhari, yaitu apa? Diwajibkan untuk wanita yang istihadah itu setiap kali mau sholat dia berwudu. Summa tawaddo'i likulli sholat. Hendaknya engkau wudhu untuk setiap kali sholat. Ini bukan kes haid karena haidnya sudah selesai. Tetapi apa? Kes istihadah. Tetapi apa? Kenapa Ibnu Hajar sengaja menyebutkan lafad muslim ini mengisyaratkan bahwasanya beliau menyetujui lafad, eh, menyetujui apa yang dilakukan oleh Imam Muslim yaitu apa untuk menghapus tambahan ini. Kenapa? Karena tambahan ini syarat ziyadahnya syazah yaitu apa? Walaupun rawinya fiqah tetapi menyelisihi jamahir rawi-rawi yang lain yang mereka adalah para para bintang dan para gunung di dalam masalah hafalan. Dan ini kembali kepada apa? Ijtihad para hufaz. Karena Imam Bukhari memang tidak sendirian juga yang mengatakan bahwasanya riwayat ini benar. Kenapa? Karena riwayat ini diriwayatkan oleh berapa? Oleh kurang lebih enam para ulama yang meriwayatkan ini. Tetapi apa? Sebagian sebagian hasan, e, sebagian adalah wasoduk, sebagian dia adalah doif, dan sebagian bahkan doif dan mudalis, sebagian Kikoh juga ada, sebagian hasan juga. Dan mereka ini dalam keadaan yang jumlahnya enam dengan derajat yang berbeda-beda ini, mereka diselisihi oleh 18 hufat yang tiba dalam meriwayatkan hadis ini, di dalam meriwayatkan sanad ini. Diselisihi oleh Imam Malik, diselisihi oleh Wakil Ibnul Jarrah. Padahal Wakil Ibnul Jarrah ini adalah apa? adalah Amirul Mukminin fil hadis. Bahkan Bukhari sendiri dalam riwayat yang lain beliau tidak mendatangkan tambahan ini. Dan juga Imam Muslim, Imam Muslim Amirul Mukminin jelas. Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Ini jelas Amirul Mukminin dan lebih tinggi dari sekedar Amirul Mukminin fil hadis dan para a'imah yang lain. Makanya yang rojih adalah apa? Memang tambahan ini doif. Berarti kalau tambahan ini lemah, yaitu apa? Kewajiban untuk wudhu di setiap kali sholat bagi wanita yang istihadah Berarti yang benar adalah dia tidak wajib untuk berwudu. Selama haidnya itu sudah hilang dan dia sudah suci, tetapi darah itu masih mengalir, maka kita katakan apa? Dia tidak wajib wudu di setiap kali sholat. Cukup wudu sekali dan dia gunakan untuk sholat sampai memang batal wudhunya dengan pembatal-pembatal yang makruh. Inilah pendapat yang benar dan ini yang direjekkan oleh Syekhuna Muhammad bin Hizam rahimahullah eh, hadirullah taala. Ataupun dari dari kalangan ulama mutaqaddimin ini adalah madhab Ikrimah, Rabi'ah, Imam Malik, Imam Ibnul Mundir dan yang lain-lain. Kemudian dari hadis ini pula eh, dan ini juga pendapat siapa? Pendapat Syekhul Islam dan Imam Syaukani. Kemudian dari hadis ini kita mendapatkan faedah bahwasanya darah haid itu memang membatalkan wudhu. Makanya sampai apa? Bahkan sholat pun tidak boleh selama darah haid itu masih ada. Kalau darah haid sudah berhenti, maka diwajibkan untuk mandi. Baru setelah itu apa dia? Sholat. Dan ini adalah kesepakatan dari para ulama bahwasanya darah haid itu memang membatalkan wudhu. Dan ini juga termasuk apa? Masalah nifas. Karena darah nifas itu sama persis dengan darah haid. Dalilnya apa? Dalil yang tadi itu. Fa'idha dahaba qadruha Faghsili angkit jam dalam lafaz yang lain. Apabila telah hilang kadar dari darah haid tadi, maka cucilah darah itu, kemudian sholatlah engkau. Menunjukkan bahwasanya darah haid dan juga darah nifas itu adalah najis. E, apa bukan najis, tapi membatalkan wudhu. Najisnya ini, kes masalah pencucian itu najis. Tapi masalah dia berwudhu dan bahkan mandi menunjukkan memang dia itu pembatal wudhu. Kemudian Perkara yang berikutnya adalah masalah salasil baul. Karena apa? Karena dia itu agak mirip dengan masalah istihadah, darah yang terus mengalir. Demikian pula salasil baul, dia adalah kencing yang terus mengalir, terus menetes. Ini adalah penyakit. Maka walaupun dia itu adalah najis, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada orang yang terkena penyakit ini, yaitu apa? Yaitu dia kalaupun dia terkena itu, hendaknya apa? Dia cuma disuruh untuk mencucinya saja. Sekedar mencuci, kemudian dia dia sholat. Apakah dia berwudu? Iya, dia berwudu karena ini memang najis dia. Keluar kencing ya, batal wudunya. Maka dia wudu lagi. Kalau mau sholat dia wudu. Tetapi apa? Kalau seperti yang kita bahas kemarin, masalah apa itu memakai khuf, maka walaupun tetap keluar itu, maka tidak masalah. Demikian pula Salafirih eh, salah sirih, keluarnya angin yang terus menerus. Ini juga apa? Ada keringanan di situ. Cuma apa? Kalau dia dia keluar angin ya dia batal wudhunya dan dia kemudian apa? Sholat. Adapun kalau dia sudah wudhu berkali-kali tapi terus keluar air itu demikian pula apa keluar misalkan keluar apa itu keluar angin maka para ulama mengatakan dia tidak wajib wudhu setelah itu selama rangkaian sholat tersebut sholat sholat qabliyah, sholat wajib dan sholat ba'diyahnya. Tidak perlu dia wudhu lagi. Hmm. Ini adalah pendapat dari siapa Imam Ibnu Bas, Imam Ibnu Utsaimin dan yang lain-lain. Ya. Masalah penyakit yang tak lawas itu. Iya itu. Kencing yang tak lawas iya. Hmm. Ada keringanan pada asalnya setiap kali dia keluar maka dia membatalkan wudhu. Tapi kalau terlalu sering maka apa? Para ulama mengatakan dia tidak membatalkan wudhu sebagai bentuk keringanan, tapi diwajibkan untuk apa? Dijaga, jangan sampai menetes ke tempat sholat kita. Ya. Dari mulhadas dengan silsil baru itu sama enggak? Apa itu? Dari mulhadas. Ya sebenarnya sama. Hmm. Karena memang kencing itu adalah bagian dari hadas. Istilahnya adalah apa? Hadas yang yang jaim, yang terus menerus. Maka jadi apa? Jadi keringanan. Baik, kita masuk ke hadis berikutnya. Al hadisul khamis wa situn, hadis yang ke-65 wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qol kuntu rajulan mazza'a. Saya ini adalah pria yang banyak keluar madzi. Fa amartu miqdad an yas'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Maka aku perintahkan Miqdad Miqdad bin Aswad Al-Kindi Miqdad bin Amr. Amr julukannya Aswad. Al-Kindi untuk apa bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah madi ini. Allah. Kemudian mereka pun bertanya. Fakal fihil wudhu. Rasulullah mengatakan ada wudhu di situ. Berarti apa? Berarti madi itu membatalkan wudhu. Kalau madi itu keluar, maka dia membatalkan wudhu. Dan madi itu seringnya muncul ketika apa? Ketika ketika mau mau ber berjima dengan istri di awal-awalnya itu madi muncul. Maka ter, maka cairan tersebut membatalkan wudhu. Apakah dia najis? Memang dia najis dengan dengan dalil ini dan dalil yang lain. Insya Allah akan kita lewati pembahasan itu. Madi, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, dia itu adalah apa? Cairan yang bening, putih, dan dia itu e, lengket, seperti ada jamnya, semacam itu. Lazim keluar ketika ada syahwat. Tetapi apa? Keluarnya itu tidak memancar. Tidak seperti ada tekanan yang keras. Beda dengan eh, beda dengan mani. Kemudian kalau dia keluar, ini tidak membuat kita jadi penat. Beda dengan mani. Itu adalah madi. Dan para ulama mengatakan madi di kalangan wanita lebih banyak daripada madi di kalangan laki-laki. Baik. Dari hadis ini tadi kita mendapatkan faedah bahwasanya madi itu membatalkan wudhu dan ini dinukilkan. Sebagian ulama menukilkan ijma, tetapi yang benar dia bukan ijma. Karena ada perselisihan sedikit di kalangan ulama, tapi yang benar memang dia itu membatalkan wudhu. <clears throat> ini adalah pendapat siapa? Pendapat Imam At-Tawri, Al-Auza'i, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan para ulama yang lain. Bahwasanya mazi itu memang membatalkan wudhu. Maksudnya dalam kisah uh, uh, keluar keluar semuanya cuma keluar mani saja yang maksudnya yang lain tuh mesti dicuci lah kan iya kalau kalau keluar mazi atau wadi maka memang dia itu najis dia itu najis dan apa dan membatalkan wudhu adapun kalau mani saja yang keluar misalkan kita yakin yang keluar hanya mani maka apa dia bukan hanya membatalkan wudhu tetapi apa bahkan wajib untuk mandi bukan sekedar wudhunya yang batal karena dia hadis eh, hadas akbar maka bahkan sampai tingkat mandi. Tetapi dia tidak najis dengan dalil yang lain. so, sekarang di dalam lafaz yang lain, ini adalah lafaz muttafaqun alaih, eh, ini adalah hadis muttafaqun alaih dengan lafaz Bukhari. Adapun lafaz yang lain yang muttafaqun alaih adalah Rasulullah mengatakan apa? Irsil zakaraka fatawabba. Cucilah kemaluanmu tadi, kemudian hendaknya engkau berwudu. Dari sini kita tahu memang dia adalah membatalkan wudhu. Dan dari sini pula kita mengetahui bahwasannya apa wajib untuk kita mencuci bagian yang e, terkena terkena mazid, mazidnya tadi itu. Kemudian para ulama berselisih pendapat. Apakah yang dicuci itu hanya bagian ujung kemaluan yang keluar mazid tadi? Ataukah juga termasuk pangkal kemaluan? Kalau laki-laki ya disebutkan oleh para ulama yaitu usayain um yaitu afwan bagian telurnya. Ini para ulama berselisih pendapat, tapi yang benar adalah apa? Cukup bagian atasnya saja yang memang langsung e, terkena madi tersebut. Itulah pendapat yang benar. Adapun yang lain mereka sebagian ulama mengatakan bahkan bagian e, apa namanya pangkal-pangkalnya pun juga dicuci Bagian ungsayain itu juga dicuci. Ada perincian perselisihan di dalam masalah ini, tapi insya Allah tidak perlu. Untuk masalah najisnya madi telah dinukilkan ijma oleh Imam Nawawi, tetapi apa? Yang benar itu bukan ijma, itu hanya hanya apa pendapat jumhur dan itu yang benar. Bahwasanya madi itu najis. Hmm. Dengan tangkis Rasulullah apa? Bukan wudhunya, tetapi apa? Irsil zakarov. Cuci kemaluanmu tadi. Sekarang bagaimana kalau madi itu terkena e, menimpa baju kita? Maka tentunya apa? Karena dia najis, maka wajib untuk untuk kita cuci baju yang terkena najis itu. Bukan mencuci semua, tapi bagian yang memang terkena itu. Itu secara umum dari dalil-dalil yang telah kita lewati tentang wajibnya mencuci bagian yang terkena najis. Adapun secara khusus datang dari hadis Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu dan dia hadisnya sahih, uh, hadisnya hasan. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, kaifa bima yusibu salbi minhu?" Wahai Rasulullah, bagaimana bagian bajuku yang terkena madi itu? Rasulullah mengatakan, "Yakfika an ta'khudha kafan min ma." Cukup bagimu untuk engkau mengambil satu telapak tangan dari air, fatang bihi saubat. Kemudian engkau curahkan air tadi ke bajumu hai sutaro anahu qad asaba minhu. Yang mana engkau melihat memang di situ telah apa? terkena madi tadi. Ini menunjukkan memang dia wajib dicuci, tetapi tidak apa? tidak perlu berlebihan seperti ketika mencuci apa? mencuci darah haid misalkan atau mencuci e, silakan anjing misalkan. Bahkan Rasulullah memberikan petunjuk apa? Cukup satu satu telapak tangan dari air. Kemudian masalah wadi. Bagaimana kita tahu bahwasanya cairan yang keluar ini adalah wadi? Wadi dijelaskan oleh para ulama ini keluarnya setelah kencing. Kita merasa kencing kita sudah selesai terus tiba-tiba menetes yang sepertinya dia itu bukan kencing tadi. Maka kita katakan maka istilahnya ini adalah wadi. Keluar setelah kencing. Apakah dia najis? Para ulama mengatakan di antara imam Eh, Abu Is'ad asy Asyafi'i Asy-Syafi'i mengatakan bahwasanya wadi itu najis dan itu benar. Dan itu juga pendapat dari Imam Nawawi rahimahullahu taala. Wadi itu najis. Baik, berarti apa kesimpulan untuk kita membedakan hukum madi dengan wadi dengan dengan mani? Kalau mani itu najis atau suci? Yang benar dia suci. Kemudian kalau wadi dengan madi, apakah dia itu najis? Ya, ya yang benar dia najis. Sekarang, mana yang membatalkan wudhu? Yang madi kan? Madi. Ya? wadi. wadi. Apakah mani juga membatalkan wudhu? Nah. Jelas, sampai batal nah. bahkan lebih dari itu. Nah. Harus hmm. harus tingkat mandi. Kenapa? Kalau dia mengalami hadas besar, jelas jelas wudhu itu batal. Minta bin aula. Cuma apa? Dia tidak sekedar wajib wudhu, bahkan wajib mandi ya membatal wudhu. Makanya dibahas di sini bahwasanya apa? Keluar mani itu juga membatalkan wudhu. Bahkan lebih besar dari itu. Cuma sekarang apa terjadi? Perselisihan di kalangan ulama ini perselisihan, perselisihan, eh, perselisihan besar. Kalau memang madi dengan wadi itu najis, tetapi dia sekedar apa disuruh kita untuk untuk wudhu. Sementara untuk mani, dia tidak najis tapi kita sampai disuruh untuk mandi. Sementara dohirnya apa? Mandi itu lebih besar daripada wudhu. Bagaimana ini? Maka para ulama mengatakan hikmahnya adalah bukan menunjukkan semakin besar najis berarti semakin apa semakin harus mandi bukan. Masalah mandi menunjukkan kenajisannya besar bukan. Tetapi hikmahnya adalah apa? Adalah al-futur. Yaitu apa? Penatnya kita ketika setelah keluarnya apa itu? Keluarnya mani. Kenapa para ulama mengatakan bahwasanya mani itu sumbernya adalah dari apa? Dari seluruh sel badan kita. Sehingga ketika kita keluarkan dia, makanya keluarnya itu nggak seperti yang lain, keluarnya terpancar. Maka dia nanti ya yakubuhul futu, membuat saya apa pernah setelah itu. Karena apa? Seluruh sel memang sedang kerja keras. Maka dalam hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih, apa kata Rasulullah tentang masalah jima? Summa jaha jaha, yaitu memang dia kerja keras. Makanya hikmah Allah Ta'ala, apa itu? Memerintahkan kita bukan sekedar wudhu, tetapi mandi untuk menyegarkan seluruh sel badan kita kembali. Hmm. Baik, jadi mandinya kita karena karena keluarnya mani tidak menunjukkan mani itu lebih najis dari yang lain, tetapi karena hikmah yang lain lagi. Ilahuna wallahu taala a'lam. apa tadi? Uh, Wakaf bin Naufal. Dia guna dia berpegang pada syariat Nabi Ibrahim, ya? Iya, insya Allah demikian. Insya Allah. Walaupun dohirnya beliau adalah apa? ikut agama Nasoro, tapi agama Nasoro yang masih murni. Nasoro yang masih murni. Iya. Karena apa? Waktu itu yang di zaman jahiliyah yang keluar dari yang keluar dari Mekah untuk mencari agama itu dua orang, Warakah bin Naufal dan juga siapa? Dan juga Zaid bin Amr bin Nufail. Dua-duanya keluar, kemudian pergi ke Syam. Nah, untuk Waraqah ketika berjumpa dengan orang pendeta Nasoro, Nasoro yang masih murni, maka dia ikut agama Nasoro. Dia yang menerjemahkan Taurat, menerjemahkan Injil dan sebagainya. Dalam bahasa eh, dalam bahasa Arab. Adapun untuk untuk Zaid bin Amr bin Nufail, dia memilih apa yang dinasihatkan oleh para pendeta itu. Ketika dia ingin masuk agama Nasoro, pendetanya malah bilang, kamu tidak akan bisa masuk ke agama kami sampai kamu mendapatkan bagian dari kemurkaan Allah. Dia bilang, aku justru pengen lari dari kemurkaan Allah. Kemudian dia lari, dia pergi cari apa? Cari agama lain, berjumpa dengan pendeta Yahud. Kemudian dia bilang kepada pendeta Yahud, aku ingin masuk agamamu. Maka pendetanya Yahud mengatakan apa? Kamu tidak akan bisa masuk agama Yahudi ya, sampai kamu mendapatkan sebagian dari kemurkaan Allah. Dia bilang justru aku lari dari kemurkaan Allah. Kemudian dia minta kepada mereka, baik pendeta Nasoro ataupun pendeta Yahudi, dia tanya, terus agama apa yang benar kalau begitu? Maka mereka mengatakan, apa itu? Mana alamu illa al-hanifiyah dina Ibrahim, layak butuh Allah. Kami nggak tahu kecuali agama Hanifiyah, yaitu agama Ibrahim, yang tidak menyembah kecuali hanya Allah. Maka dia sampai mati dia tidak memilih agama Nasoro. Tetapi apa? Tetapi semuanya selamat. Kenapa? Karena sama-sama beriman mereka. Kalau siapa itu? Kalau Zaid bin Amr bin Nufail, Rasulullah mentansih dalam hadis yang sahih, ya tiyamal kiamati ummatan wahidah. Dia akan datang pada hari kiamat sebagai umat yang satu, menunjukkan dia selamat. Adapun kalau Waraqah bin Naufal, zuhirnya dia sudah apa? Sudah sudah beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, iya kan? Karena dari hadis itu. Ya, iya. Walaupun Rasulullah belum apa, belum menjadi Rasul, tapi sudah jadi Nabi. Beliau beriman. Untuk menyatakan beliau mengatakan, laukun jajaan, lana fortuka nafran muazzar. Seandainya aku itu masih muda, nih saya aku akan tolong kamu dengan pertolongan yang besar. Tapi beliau meninggal beberapa hari kemudian. Akhirnya adalah selamat. Allahu a'lam. terminal pula dengan apa gubernur gubernur uh, eh, Absyah yang ada Najasi ada daerah yang, yang lain ha? Absyah yang Najasyi atau yang Najasyi Najasyi Najasyi dia Malik dia raja bahkan dia raja jadi beliau masa Islam disebutkan di dalam sirah dengan sanad yang sahih bahwasanya apa beliau karena beliau tidak kuat menghadapi kaumnya yang Nasoro itu maka beliau menulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Kemudian beliau masukkan ke dalam apa? Ke dalam sakunya atau dibalik lipatan selendangnya. Kemudian apa? Kemudian ketika kaumnya menuntut beliau untuk tetap setia dengan dengan agama mereka, maka beliau membungkukkan badan sambil memegang memegang selendang tadi yang ada tulisan tadi. Nah, mereka gembira, dikira beliau setia dengan mereka padahal beliau milih itu. Makanya ketika beliau meninggal dan hadisnya mutafakun oleh, apa kata Rasulullah mata Abdullah Saleh adalah yaum wahwa Najasyi. Pada hari ini ada hamba soleh, ada hamba Allah yang soleh yaitu Najasyi meninggal. Kemudian apa Rasulullah menyuruh para sahabat untuk apa? Okay. Untuk sholat waib itu di lapangan. Menunjukkan beliau muslim. Kemudian Syekhuna Yahya ditanya apakah beliau itu sahabi? Syekhuna mengatakan beliau tidak berjumpa Rasulullah tetapi lahu syarafus suhbah. Tapi beliau akan mendapatkan keutamaan sahabi juga, pahala sahabi. Kenapa bahkan beliau yang memberikan apa? Memberikan mahar kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah melamar siapa? Melamar Ummu Habibah. Ummu Habibah waktu itu masih di Habasyah. Dikasih mahar kurang lebih berapa? 300 300 eh, atau 200 eh, dinar itu. Allahu a'lam. Beliau muslim. Walaupun dalam status tidak berjumpa dia ya al-Habib. Kita tidak mengatakan sahabi tapi dapat pahala, pahala sahabi pahala sebagai sahabi, insya Allah. Tapi nggak jumpa, lah, masalahnya nggak jumpa. Saya dengar macam apa, Wes Al-Qadri itu dia tak berjumpa kan, tapi dia seperti dia sebagai sahabat. Nah. Disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Umar bin Al-Khattab, di Sahih Muslim Rasulullah mengatakan apa? Eh, Afdalus Tabi'in, Uwais bin Qaram. Eh, Uwais Al-Qarni min Qaram. Wahwa min Murad, wahwa min ahli Yaman. Jadi Rasulullah nggak menamakan sahabi, tapi apa? Tapi tabiin yang terbaik. Kemudian Rasulullah bilang kepada Umar, apa itu? Ida ida laqita fastaghfir. Fastaghfir lak. Apabila engkau berjumpa dengan dia, maka hendaknya engkau minta dia untuk memohonkan ampun untukmu. Menunjukkan apa beliau ditansus Rasulullah sebagai tabiin yang terbaik. Rahimahullah. Ada para ulama berselisih pendapat. Jadi ya, sambil kita eh, kita buka aja yuk. <laughs> para ulama berselisih pendapat tentang mana yang lebih utama, Uwais Al-Qarni atau Said Ibnul Musayyab. Sebagian ulama mengatakan Said Ibnul Musayyab lebih utama karena dijuluki Sayyidut Tabi'in. Tapi dibantah sama yang lain. Kenapa? Yang menjuluki siapa? Yang menjuluki ulama. Bukan Rasulullah yang menjuluki. Yang lain mengatakan Said Ibnul Musayyab lebih utama dari sisi ilmunya. Memang jelas ilmunya sampai ke seluruh dunia. Sementara Uwais Al-Qarni tidak demikian. Ulama yang lain memberikan apa? Memberikan pembagian. Kalau Said bin Musayyab lebih utama dari sisi ilmunya. Kalau Uwais Al-Qarni lebih utama dari sisi ibadahnya. Tetapi dibantah sama yang lain. Tidak mungkin Uwais Al-Qarni ini mencapai derajat setinggi itu kalau dia tidak punya ilmu. Makanya Rasulullah mengatakan apa? ka di majadin min ahli Yaman yaitu dia akan datang kepadamu masuk dalam apa rombongan bala bantuan pasukan tempur dari Yaman. Ini menunjukkan apa? Dia punya ilmu tentang keutamaan apa? Keutamaan keutamaan jihad dan sebagainya dan sebagainya. Makanya ketika dia datang didatangi oleh seorang tabiin yang lain memohonkan ampun, justru Uwais mengatakan apa? Anta salim min safarin soleh. Kamu datang dari safar yang bagus yaitu apa? Kamu barusan berhaji fasahu firli. Menunjukkan apa? Uwais al punya ilmu. Bahwasanya orang yang haji itu apa punya? Punya keutamaan dikabulkan doa dan sebagainya. Dan Rasulullah mengatakan wakana bara ummih dan dia itu berbakti kepada ibunya. Menunjukkan jelas dia punya ilmu tentang itu. Memang jelas kalau dari si manfaat ilmunya yang sampai ke kita adalah ilmunya siapa? Said Ibn saya, Tapi jelas semuanya punya ilmu. Sampai ditangkap Rasulullah sebagai tabiin yang terbaik Uwais Al-Qarni itu.